Dan insya Allah malam hari ini kita akan sama-sama bersolawat dengan niat dan tujuan semoga Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita terutama sahibul haul yang di hauli di malam hari ini yang ke-9 Bapak Haji Nardi Utomo bin Pawiro Raliso. Mudah-mudahan apa yang kita doakan di malam hari ini, terutama anak-anak dan anak cucu beliau. Karena doa anak-anak yang soleh, doa yang dikabulkan oleh Allah untuk kedua orang tuanya. Yang mana malam hari ini Bapak Jinarto dan keluarga mengajak kita sama-sama berdoa mendoakan almarhum. Mudah-mudahan Allah melapangkan kuburnya, Allah menerangi kuburnya dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan di malam hari ini. Allah mengumpulkannya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah bi ghairi hisab dan mudah-mudahan orang-orang tua kita yang masih hidup diberi kesehatan, panjang umur, keberkahan, kebahagiaan, kenikmatan dalam menjalankan semua ketaatan. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Berkat majlis ini insyaAllah semua hajat kabul. Hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Berkat majlis ini insyaAllah apa yang dihajatkan saudara kami Haji Narto. Mudah-mudahan Allah kabulkan begitu pula hajat keluarga besarnya serta hajat guru-guru kita, hajat tokoh-tokoh masyarakat kita, keluarga kita. Insya Allah semua hajat yang hadir ini kabul bibarkatir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat dan diakhiri usia kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nawaina nagra ma min maulidin nabi. مثل ما نوى أجدادنا وأسلافنا الصالح أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة Kita akan lantunkan kasidah mengenang guru kita guru Zaini Abdul Ghani tapi saya minta Ustaz Mahmud untuk memberikan membawakan suluk dulu buat kita. Mana mic satunya? Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا جسد تمكن حب أحمد فيه والله إن الأرض لا تبني فكيف تبليه وحبكم يا رسول الله اللهم صل عليه وكيف تبلي وحبكم يا رسول الله في قلبه ومدحه في فيه اللهم صل عليه فكيف تبليه والله وحبكم يا رسول الله وحبكم في قلبه ومدحه في في جسد تمكن حب أحمد فيه اللهم صل عليه والله والله إن الأرض لا تبلي فكيف تبلي وحبكم يا رسول الله في قلبه ومدحه الله في فيه ومدحه في فيه ومدحكم يا رسول الله صل على في فيه يا حديث رويدا ركبي لي عريب أخذوا معهم قلبي ملي إذا kami rindu padamu ya Rasulullah ya Habiballah terimalah kami sebagai umatmu ya Rasul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 Guru-guru ada guru kafuk nih nih. Ada guru kafuk subhanallah, guru Mukri, Pak Narto, tuan rumah, banyak habaib sini kada ada tahu kan seberatannya banyak orang wali, banyak banyak. Banyak para aulia Allah semua di sini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama-lama kita berdiri di sini ulun mengambil satu perkataan siapa dekat ia dapat. Betul bos? <laughs> Halo bos. Halo bro. Halo bro. <laughs> siapa dapat, siapa dekat ia ada perkataan Habib Syekh. Kita doakan mudah beliau panjang umur ini sehingga terus menghibur umat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dekat ia dapat. Mantap bos. <laughs> Siapa dekat ia da, dapat. Kita belajar dengan Ashabul Kahfi bos. Ashabul apanya? Ashabul di mana tinggalnya? <laughs> Ashabul Ashabul Kahfi tujuh pemuda yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang aneh dalam cerita ini, Bos, <laughs> yang aneh dalam cerita Ashabul Kahfi ada satu anjing. Aneh bin ajaib. Anjing. Bahasa marabahannya pian hadupan. <laughs> Hadu, hadupan hadupan bebe, pas marabahan hadupan karena anjing si anjing ini anjing aneh bin ajaib anjing ini terus ngikutin tujuh pemuda tadi ikut terus kemana pemuda pergi ikut si anjing wah doyan banget ya. ikut terus mantap wah. tujuh pemuda ikut terus anjing kitmir ashabul Karena terus ikut dengan tujuh pemuda yang saleh tadi, bos. Loh. Akhirnya anjing ini ikut-ikutan dimuliakan Allah. Bukan itu saja, bos. Nama anjing ini diabadikan Allah dalam surah Al-Kahfi. Wasaminuhum kalbuhum. Betul apa betul? Ini pian hebatnya. Anjing banda yang najis maaf dimuat Allah dalam Al-Quran wasaminuhum kalbuhum delapan di antara mereka pemuda ada satu anjing kata Allah bayangkan banda yang najis dimuliakan Allah kenapa bos kenapa ya? kenapa ya? karena dia doan, doyan banget ikut dengan pemuda-pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dekat ia dapat. Mantap bos. Begitu. <laughs> Anjing kitmir disebut Allah namanya dalam Al-Qur'an karena doyan banget teman dengan orang-orang soleh. Nah, di sini kita malam ini ngumpul dengan Pak Narto, Wah Habib Habib Nakiram, banyak guru-guru di sini, orang-orang soleh semua. Semoga kita dapat dapat dapat apa? Dapat ber dapat ber ulangi, dapat ber alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis sudah BPN? Sebutin lagi Allah. Sebutin lagi nah. Ada BPN tadi nah. Apa nih? Kok ada paham BPN? <laughs> جسد تمكن حب أحمد فيه والله جسد والله إن الأرض لا تبلي والله والله والله والله إن الأرض لا تبلي فكيف تبلي وحبكم يا رسول الله في قلبه ومدحكم في فيه artinya kada tahu jadi bebas nah artinya cukup kita bawa bulik ini sudah artinya nah bahasa Banjar kita bawa bulik ini artinya jasad tubuh yang ditempati dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun ulang lagi. Jasad tubuh yang dipenuhi dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah bumi setelah dia wafat enggak bakalan menghancurkan tubuh orang itu. Mantap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana tidak kata ulama? Bagaimana tidak? Bagaimana bumi berani menghancurkan tubuh orang itu? Hatinya dipenuhi kecintaan dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mulutnya rajin baca salawat muji kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bakalan hancur, Bos. Mau taruhan silahkan mati duluan. Ulun buka dulu baik. Ya, Pah pengaramput ke rumah mutjar. Mau taruhan mati duluan. Ini ulun buka kartu. Buka kar. Buka kar. Tuh. Itu Allah yarham. <clears throat> Buya Sarwani. Pipah. Ya, di balik Balikpapan puluh hari. Tanah sidin rumbih. Tahu rumbih? Bahasa Banjar. Rumbih, rumbih apa? Apa? mantap kebuka bebay. tanah makam Buya Sarwani kebuka tret kelihatan kapan putih nah merinding <laughs> kapan pu putih 40 hari sudah terbuka kelihatan kapan putih ya Allah malam 17 Ramadan ulun lihat kapan Buya Sarwani sedikit pun enggak disentuh tanah bos <laughs> Apa kabar? Kalau kita mati sehari aja apa kabar? Tidak disentuh ta. Nah, 40 hari 40 malam sudah. Terbuka kelihatan kapatnya putih lagi baik. Badannya bisa hilang sudah tuh. Terus ah hilang sudah. Aneh bin ajaib. Kenapa bos? No. Kenapa? Lu ingat Buya Sarwani Bipan? Ini Pak Sidin dia sadun tamakana hobo ah mau henti pakan bagamat. Uh, sekalinya terbuka di makam sidin uh begitu. Ini orang ahli pecinta pecinta Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita dibawa Habib Sehna jadi pecinta pecinta Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga malam ini sampai seterusnya jangan dicopot hati kita cinta dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena maaf Allah 24 jam meneburkan sinar cahaya Nabi Muhammad ke hati orang yang dikehendakinya, Bos. Halo? Halo? 24 jam Allah menabarkan cahaya Nabi Muhammad kepada orang yang dikehendakinya. Siapa yang terkena sinaran cahaya hati, cahaya Nabi Muhammad tadi, maka orang itu jadi pilihan Allah. Karena Guru Mahmud panang harat, Guru itu orang mau kejupian, ah celeng-celeng. Man ana Ana man ana lau. Nah itu dalilnya pian. Man ana. Apalah artinya saya ini. Guru Mahmud kacau nih pian nih. <laughs> apalah man ana apalah artinya saya ini laulakum seandainya bukan karena berkah nabi bipae eh. Seandainya bukan karena berkah guru mursid tadi, terbiah tadi. Seandainya bukan karena kurnia Allah, guru Mahmud enggak apa-apanya bos. Man ana, man ana, man ana laula. Alhamdulillah. Jadi kita jadi orang hebat tuh berkah siapa yo? Berkah siapa yo? Berkah siapa yo? Berkah rahmat Allah satu, berkah Nabi Muhammad, hanya berkah guru kita, berkah Habib Sehne. Bah tinggi mana kajiannya biannya. Berkah. Supaya jangan ada maaf dalam hati kita pengakuan yang hebat tuh jangan ada lagi sudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad <laughs> dari itu. Alhamdulillah hakikatnya kita dikumpulkan di sini Allah mau menjadikan kita jadi orang baik. Betul? Betul? Allah pengen kita jadi orang baik. Betul? Betul. Terakhir. Dan di dalam kitab Kutul Kulub ah, tinggi guruannya pak saya sedikit lagi nih, dua menit lagi benar tuh eh. di dalam kitab Kutul Kulub Kutul Kulub pemakan hati ini karangan gurunya Imam Ghazali di Sana ada. Pada saatnya Kanjeng Nabi diundang wali walimatul arus. Tahu walimatul arus? Pengantenan. Tetjar. Nabi diundang penganten pengantenan. Enak eh. Nabi diundang diundang pengantenan. <laughs> Oh. Kemudian berangkat Nabi ke walimatul arus Nabi mengajak 60 sahabat waktu itu. 60 sahabat. Cuman yang anehnya bos, para sahabat yang ikut dengan Nabi 60 orang nih aneh-aneh. Ada yang nggak pakai sandal kasihan. Itu tuh Rasulullah. Ada yang nggak pakai sandal, ada yang nggak pakai kopiah, begundul pian kasihan. Gundul. Ada yang pakaiannya neces ada juga. Wah, ada juga neces. Nah. Ada yang pakaiannya compang-camping kasihan, 60 sahabat. Nabi tidak mengatakan kepada sahabat yang ikut walimatul walimatul arsadi, eh tinggal kamu jangan ikut. Tidak Tapi diajak Rasulullah 60 sahabat tadi untuk mendatangi walimatul arus. Ini contoh rahmatan lil. Nah, Kasih sayang tuh bos enggak milih-milih bos. Enggak enggak milih-milih dicontohkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pancasila satu ketuhanan yang maha dua kemanusiaan yang adil dan tiga persatuan empat lima Boh. Jadi orang yang duluan mempraktekkan Pancasilais, wah bahasa ketinggian pulang nih ya. <laughs> Jadi orang yang duluan mempraktekkan Pancasilais itu Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat nah itu dipraktekkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan kita baca teks Pancasila tadi bisa kita apa, apa kita apa nih kita praktekkan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Mudahan semua yang ngumpul dapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat zuriat Nabi Habib Syekh, mudahan kita disayang Allah. Berkat zuriat Nabi Habib Syekh, mudahan kita disayang Allah Subhanahu wa taala ulun boy banyak berdosa juga guru Muhammad tiban banyak dosa mudahan dia punya Allah lah mun Allah takurehing ulun senang dia ya kalau mudahan Allah senang Nabi senang hari ini mudahan bisa yang Allah subhanahu wa ta'ala hanya ini yang ulun sampaikan yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak lupa kita doakan abahnya Pak Narto dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin ihdina suratul mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Guru Mahmud yang telah membawakan cerita kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tadi juga dibawakan cerita Guru Syarwani. Alhamdulillah waktu itu saya juga menyaksikan bagaimana Guru Syarwani ini. Saya pernah bersama beliau dibangil sampai jam 2 malam. Duduk-duduk sama guru Mahmud juga waktu itu masih kecil. Masih belum berceleng-celeng gini kan. Jadi masih, masih masih biasa, masih biasa. Belum jadi bos. <laughs> belum jadi bos dia. Jadi subhanallah waktu itu satu sama lain saling saut menyahut dengan bersolawat. Hobinya dan suara beliau itu indah betul. Suara beliau luar biasa. Ya mudah-mudahan kita mengenang beliau tadi Allah mengampuni dosa beliau, melapangkan kubur beliau dan mengumpulkannya dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula bapak dari Bapak Haji Narto, mudah-mudahan berkat sholawat sekian puluh ribu orang bisa mendapatkan kenikmatan di alam barzakhnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau tadi dikatakan bahwa tanah tidak memakan tubuh Rasulullah, bagaimana kalau di dalam hati kita ini ada kecintaan dengan Rasulullah? Insya Allah juga tidak akan termakan. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Manusia akan dibangkitkan bersama siapa yang dia cintai. Kalau dia cinta Nabi Muhammad, pasti dia akan bangkit nanti bersama Nabi Muhammad. Pasti. Kita yakin, kita yakin. Kita di sini bersama orang-orang yang istilahnya mempunyai kedudukan. Tadi dikatakan Guru Mahmud, anjing Ashabul Kahfi mendapatkan kedudukan karena mengikuti wali wali Allah. diabadikan di dalam Al-Quran. Bagaimana kalau kita mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? pasti kehidupan dunianya selamat, akhiratnya pula selamat. Karena mengikuti Nabi Muhammad. Tidak ada jalan lain di muka bumi ini yang lebih baik daripada mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang ingin hajatnya itu dikabulkan oleh Allah, perbanyaklah bersolawat. Siapapun yang ingin jalannya itu dipermudah oleh Allah untuk menuju kesuksesan, perbanyaklah solawat. Barang siapa yang rumah tangganya ingin tenang, sakinah, mawaddah, warahmah, perbanyaklah solawat. Barang siapa yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, perbanyaklah solawat. Masih banyak lagi macam-macam solawat. Orang ingin selamat dunia dan akhirat, perbanyak solawat. Solawat itu nanti yang akan menjadikan saksi di akhirat untuk kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Lahab gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad padahal dia kafir. Abu Lahab tidak Islam. Karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad setiap hari Senin beliau itu diringankan siksa nerakanya. Cuman gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad dan tidak Islam. Bagaimana kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad membaca syahadat, kita mengikuti Nabi Muhammad, solawat bersama Nabi Muhammad, mustahil kita masuk ke dalam neraka. Jadi ayo, banyaklah solawat. Coba kita lihat guru-guru kita. Guru Zaini itu hidupnya bersolawat aja terus. Syekh Muhammad Arsyad begitu. Dan guru-guru yang lain tidak dapat ulun sebutkan. Ulun waktu itu ketemu berapa guru di Darussalam. Guru Syukur, Guru Badruddin. Ini orang-orang luar biasa semua. Hidupnya selawat. Setiap hari mereka bersolawat. Mari di zaman akhir yang seperti ini. Di dalam keadaan fitnah yang luar biasa kita mulai timbul kembalikan solawat solawat di rumah-rumah kita di masjid-masjid kita kalau di sini alhamdulillah kita masih mendengar di surau-surau di masjid itu solawat terus ada solat subuh dengan bacaan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta kalau di Jawa sudah hampir tidak ada hampir punah kenapa karena anak-anak mudanya tidak mau melanjutkan perjuangan orang-orang tuanya Anak-anak mudanya tidak mau melanjutkan apa yang dilakukan orang tua. Anak-anak muda sekarang merasa bahwa dia lebih pandai dan lebih cerdas daripada orang tuanya. Akhirnya timbulnya kegelisahan terus. Setiap hari hanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Hiri satu dengan yang lain, saling mencaci, rakus semuanya ingin diambil sendiri. Ini kehidupan yang ada. Karena apa? Karena tidak mengambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah cahaya bagi semua kehidupan. Nurul Mustafa mala al akwan. Semua cahaya Nabi Muhammad ini yang akan memberi petunjuk kepada kita semuanya. Tidak ada satupun kebaikan di muka bumi ini kecuali arahnya itu ke tempat Nabi Muhammad. Kalau ditelusuri ini dari mana, dari mana, dari mana ilmu ini pasti dari Nabi Muhammad. Nah itulah mari kita bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah setiap perjumpaan di tempat ini tambah banyak, tambah banyak. Insya Allah nanti kita akan datang kembali di bulan November. Gih, di play hari, di tempat Pak Endang ini. Insya Allah semuanya. Kita akan melantunkan lagu sebagai hadiah kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Mari kita sama-sama teriak NKRI harga mati. Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Tawassalna ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله أهل البدر Indonesia tanah air kami Indonesia harga diri kami Indonesia jantung hati kami pensando lanjut tahun depan. Alhamdulillah. Fahtazzal arsyu. Saya doakan semuanya insya Allah. Sepulang dari tempat ini nanti mahalul qiyam dulu. Kita berdiri membaca mahalul qiyam. Di situ tempat dikabulkan pula doa-doa kita. Jangan pulang dulu. Setelah itu nanti kita doa. bismillah fahtazal arsyu. Allahumma صلي صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفاضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك خير المسؤولين ويا مجيب السائلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا سيدنا رسول الله أجمعين اللهم إنا نسألك باسمك العظام المكتوب من نور وجهك الأعلى المؤبد الدائم الباقي المخلد في قلب نبيك ورسولك محمد ونسألك باسمك العظيم الواحد بوحدة الأحد المتعالي عن وحدة الكم والعدد المقدس عن كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin siri hayatil wujud wassababil azami likulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbinal iman salatan tusabbitu fi qalbinal iman wa tuhaffidunal quran wa tuhaffidunal quran wa tufahimuna minhul ayat wa taftahu lana biha nural jannat ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وبالحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا من الشاكرين والمقيمين الصلاة والخاشعين فيها والخاشعين فيها بوجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم حببنا إلى حبيبك سيدنا محمد وارزقنا زيارته اللهم حببنا إلى حبيبك سيدنا محمد warzuqna ziyaratah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa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 dan insya Allah kita berjumpa dan kumpul bersama manusia terbaik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Selamat untuk Bapak Jinarto dan istri serta seluruh keluarga besarnya Selamat pula untuk seluruh panitia. Selamat pula untuk semua yang hadir. Tuan-tuan guru kita, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh masyarakat kita. Semuanya terima kasih Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Semua yang hadir tidak dapat kami sebut satu-satu. Dan kami yakin berkat semua yang hadir ini insya Allah Allah mengangkat semua bencana dan musibah yang ada di negeri yang kita cintai ini dan digantinya dengan kenikmatan dan dijadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Semuanya panjang umur, sehat wal afiat. Semua penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada hanya kesehatan dan kenikmatan dan diakhiri usia kita semua dengan husnul khatimah dan apapun yang dihajatkan Haji Nato semuanya insya Allah qabul bibarkatir Rasul wal afu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.